Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita membacakan kitab karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang kesembilan yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apa yang diperintahkan oleh beliau alaihi innama ahlakal ladzina min qablikum karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan karena kathratu masailihim banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan kepada para nabi mereka waqtilafuhum ala anbiyaihim dan penentangan mereka kepada para nabi-nabi mereka hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu hadis yang ke-9 dari hadis yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau ini yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala. Pada kesempatan berbahagia kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-10 juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata telah bersabda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala tayyib. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tinggi adalah Rabb yang maha baik. La yakbalu illa tayyibah. Dan dia tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik pula. Wa inna amar amaral mu'minin. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman. Sebagaimana dengannya Allah swt perintahkan para utusan-utusannya, para rasul-rasulnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tatkala Allah SWT perintahkan para nabi dengan perintah yang sama, dengan perintah yang Allah perintahkan dengannya para pengikut mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati, wa'malu salihah. Allah mengatakan, wahai para rasul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian at-tayyibat yang baik. Makanlah oleh kalian yang baik. Wa'malu salihah dan beramallah dengan amal yang saleh. Beramal salehlah kalian. Ya Allah perintahkan para nabi, para rasul untuk makan makanan yang baik dan Allah SWT perintahkan mereka untuk beramal saleh. Dan Allah Tabaraka taala berfirman memerintahkan pengikut para nabi, pengikut para rasul Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang beriman, makanlah min thayyibat dari perkara-perkara yang baik, dari hal-hal yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Thumma dzakara rajul, kemudian Nabi SAW menyebutkan seorang lelaki yutilus safar yang telah melakukan perjalanan safar, perjalanan yang sangat panjang sedang melakukan safar Ash'ath, rambutnya kusut. Akbar, pakaian dan kakinya berdebu. Yamuddu yadaihi sama, dia angkat kedua tangannya ke langit sembari berkata ya Rab, ya Rab, wahai Rabku, wahai Rabku. dia sedang berdoa dia sedang meminta sesuatu kepada Allah taala Nabi SAW mengatakan wa mat'amhu haram makanannya dari yang haram wa mashrabu haram minumannya juga haram wa malbasu haram dan pakaian yang dia pakai juga dari perkara yang diharamkan oleh Allah wa ghudhiya bil haram dan dia juga dikenyangkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah fa anna yustajabulah maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah tabaraka taala hadis sahih diriwayatkan al Imam Muslim Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah tentang terjemah biografi rawi hadis telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu yaitu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Maka pada kesempatan berbagai kali ini kita akan langsung membahas sabda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu yang pertama Nabi SAW mengatakan innallaha ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah Rabb yang maha tinggi adalah zat yang maha baik, tayyib. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah, asal makna tayyib Asal makna at dalam bahasa adalah nadhif, yang bersih. Yang suci. Ini asal makna tayyib dalam bahasa. Jadi innallaha ta'ala tayyib, sunya Allah tabaraka wa taala maha baik dalam bahasa artinya maha bersih. Subhanahu jalla wa ala. Para ulama rahimah ta'ala menjelaskan makna tayyib, mereka mengatakan at-tahirul muqaddasul munazzahu minal uyub wan naqaisi kulliha. Allah tabaraka wa taala itu zat yang maha tayyib, maknanya adalah yang suci dan yang disucikan. Minal uyub dari segala aib dan segala hal yang bisa mengurangi akan keagungan Allah tabaraka wa taala. Ini tayyib. Jadi tatkala Allah tabaraka wa taala dikatakan tayyib, Allah ta'ala tayyibun, sungguhnya Allah maha baik. Maka maknanya Allah tabaraka wa taala maha suci, Allah tabaraka taala zat yang disucikan dari segala perkara aib, dari segala aib dan setiap perkara yang bisa mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu jalla wa ala. Dan perlu diingat bahwa tayyib di sini bukanlah salah satu di antara nama Allah. Bukanlah salah satu di antara nama Allah. Jadi di sini hanya dikhabarkan oleh Nabi SAW, pengkhabaran dari Nabi SAW bagaimana Allah. Jadi Nabi SAW tidak ingin menegaskan bahwasanya Allah memiliki nama yang disebut dengan Tayyib. Ya, tidak seperti itu akan tapi yang dimaksudkan Nabi Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwasanya dia zat yang maha baik. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Allah tabaraka taala itu baik dalam hal apa? Telah kita sebutkan di sini dalam segalanya. Setiap perkara yang itu merupakan aib dan mengurangi keagungan Allah tabaraka taala dan kemuliaannya maka itu dijauhkan dari Allah. Itu disucikan dari Allah tabaraka taala. Makanya para ulama rahimahumullah taala mengatakan Allah tayyib dalam perkataannya, Allah tayyib dalam perbuatannya dan juga Allah Maha Tayyib dalam asma dan sifatnya. Jadi dalam tiga hal ini Allah Maha Baik. Allah Maha Baik di dalam Firmannya, Allah Maha Baik di dalam perbuatannya dan Allah Maha Baik dalam asma dan sifat yang dimiliki olehnya Subhanahu wa taala. Karena itu tatkala Allah Tabaraka taala berfirman menyebutkan tentang bagaimana sifat firman Allah Tabaraka taala yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Allah menyebutkan bagaimana kebaikan dan keagungan firman yang dimiliki olehnya Subhanahu Jalla wa ala yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an yang itu merupakan mukjizat kekal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Sempurna. Semua syariat yang dikandung oleh Al-Quran, arahan dan bimbingan yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, ini pasti akan membawa seorang muslim ke jalan yang lurus, yang menyebabkan akhirnya ia bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Jadi tidak ada cacat, tidak ada kekurangan apapun dalam Al-Quran. Karena Allah mengatakan, Inna hadal Quran yahdi lillatihi aqwam. Karena itu Syekh Al-Imam Muhammad Amin Syengkiji rahimahullah ta'ala dalam karya beliau, Adwa'ul Bayan, tafsir Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran, beliau menyebutkan banyak sisi kesempurnaan Al-Quran dan kemuliaan ayat-ayat Al-Quran yang semua syariatnya membawa kepada jalan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Allah Ta'ala maha tayyib di dalam akwalihi, di dalam perbuatannya. Kemudian Allah juga maha tayyib, maha baik di dalam semua perbuatannya. Tidak ada cacatnya perbuatan Allah, tidak ada kurangnya perbuatan Allah. Semua yang dilakukan oleh Allah Taala adalah kebaikan. Karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan doa yang cukup panjang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di mana di antara ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau melaksanakan salat beliau mengatakan wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laysa ilaika. Semua kebaikan itu seluruhnya kata Nabi dalam doa tersebut tatkala ia memuji Allah tatkala Nabi salam memuji Allah dan dalam doa tersebut Nabi salam mengatakan wal khairu kulluhu fi yadaik semua kebaikan itu berada di tanganmu ya Allah semua kebaikan itu berada di tanganmu dan darimu ya Allah wasyarru laisa ilaika dan semua keburukan yang ada yang dianggap buruk oleh manusia maka itu tidak dinisbatkan kepadamu karena itu apapun yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita walaupun kita menganggapnya itu buruk menganggapnya itu tidak baik tapi hakikatnya yang dilakukan oleh Allah terhadap sesuatu yang kita anggap tidak baik tersebut hakikatnya adalah kebaikan seperti misalnya Allah menciptakan neraka ini adalah keburukan Allah menciptakan maksiat, ini keburukan. Allah menciptakan iblis dan syaitan, ini keburukan. Akan tapi di sisi Allah tatkala Allah menciptakan hal yang kita anggap buruk tadi, hakikatnya adalah kebaikan di sisi Allah tabaraka taala. Kenapa? Karena jika seandainya Allah tabaraka taala tidak menciptakan neraka, Allah hanya menciptakan surga, maka tidak ada gunanya amal saleh. Tidak ada gunanya amal saleh. Tatkala Allah tabaraka taala tidak menciptakan iblis, Allah tidak menciptakan syaitan, maka tentunya tidak akan bisa terpilih dari kita orang-orang yang mau beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Jadi menurut kita mungkin dari sisi kita menghadapi ketentuan Allah yang dilakukan oleh Allah terhadap kita mungkin adalah keburukan bagi kita. Tapi tatkala Allah tetapkan itu, maka hakikatnya itu adalah murni kebaikan. Karena itu Nabi SAW katakan, وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ Semua keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Ini khani kaum muslimin. Allah Maha Tayyib dalam perbuatannya. Subhanahu Jalla wa Dan yang ketiga Allah Maha Tayyib dalam asma dan sifat yang dimiliki olehnya. Kita dapati semua asma dan semua sifat yang dimiliki oleh Allah Taala itu maha sempurna kebaikannya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman walillahil asmaul husna Walillahi al-asmaul husna dan Allah memiliki nama-nama yang maha baik. Yang maha indah dan yang maha baik. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi semua nama yang dimiliki oleh Allah, semua sifat yang dimiliki oleh Allah semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan yang tidak ada sedikit pun cacatnya, tidak ada sedikit pun aibnya, tidak ada sedikit pun mengandung makna yang mengurangi akan keagungan dan kemuliaan yang dimiliki olehnya subhanahu jalla wa ala. Jadi tatkala Nabi SAW mengatakan Inna Allah ta'ala tayyibun sesungguhnya Allah wa taala maha baik maka Allah maha baik dalam tiga hal dalam akwalihi firmannya perkataannya af'alihi perbuatannya dan juga maha baik dalam asma dan sifat yang dimiliki olehnya subhanahu jalla wa Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya Allah maha baik tersebut, zat yang maha baik tersebut, la yakbalu illa tayyiba. Allah tidak menerima dari hamba kecuali yang baik. Apa maknanya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah? La yarda wa la yuhib minal aqwali wal a'mali illa tayyib. Wa aydan ya'ni la yuthibu wa la ya'juru illa ala tayyib. Allah tabaraka wa taala zat yang maha baik tersebut tidak menerima kecuali yang baik. Apa maknanya? Para ulama mengatakan Allah tidak ridha, Allah tidak mencintai dari hambanya, baik perkataan maupun perbuatan, kecuali apabila perkataan dan perbuatan tersebut adalah taib, baik. Ini mana yang pertama? Jadi tatkala Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik dari hambanya. Maksudnya, Allah tidak akan ridha, Allah tidak akan mencintai perkataan, perbuatan dari seorang hamba kecuali apabila perkataan dan perbuatan tersebut adalah perkara yang baik. Dan juga bermakna wala yuthibu wala ya'juru illa 'ala tayyib kata para ulama dan juga bisa ditambahkan maknanya dan Allah tidak akan memberi pahala, Allah tidak akan pernah memberi ganjaran dari perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali apabila perkataan dan perbuatan tersebut adalah perkara baik. Jadi ada dua makna ikhwan kaum muslimin dan kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Jadi mana yang pertama? Allah tidak mencintai perkataan perbuatan. Allah tidak meridhoi perkataan dan perbuatan dari kita kecuali apabila perkataan kita, perbuatan kita adalah perkara baik. Jadi tidak mencintai dan tidak meridhoi. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan memberi pahala dan tidak akan memberi ganjaran kepada kita tatkala kita berkata dan berbuat kecuali apabila perkataan dan perbuatan kita adalah perkara yang baik. Karena itu ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah inilah yang ditegaskan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah tidak menerima dari perkataan kita, Allah tidak menerima dari perbuatan kita kecuali yang baik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Namun para ulama rahimah taala tatkala membahas potongan sabda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini yang berlafazkan la yakbal Allah tidak menerima la yakbal Allah tidak menerima makanya kita uh, sebutkan tadi dua makna tidak ridha dan tidak mencintai dan juga makna yang kedua tidak memberi pahala dan tidak memberi balasan ini mengisyaratkan dua penjelasan para ulama untuk memahami kata layak bal tidak menerima di sini karena dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia SAW, kadangkala Nabi SAW mengatakan tidak menerima satu perbuatan, tidak menerima satu perkataan. Kadangkala bermakna perbuatan tersebut tidak diridhai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, tapi kalau dilakukan tetap uh, tetap kalau seandainya dilakukan maka tetap kewajiban gugur. Ya. Jadi Kewajiban tetap tetap gugur, tapi perbuatan tersebut tidak dicintai oleh Allah. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua, tatkala dilakukan layak bal tidak diterima, bisa bermakna, bisa bermakna batal. Bisa bermakna batal. Ini dua dua makna disebutkan para ulama. Contohnya banyak contoh dari sabda Nabi kita yang mulia SAW sebenarnya. Di antara Nabi SAW pernah bersabda, jika seandainya seorang budak sahaya lari dari tuannya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, lari dari tuannya, seorang budak sahaya lari dari tuannya, maka salat budak ini tidak akan diterima oleh Allah taala. Salat budak ini tidak akan diterima oleh Allah taala. Ada seorang budak yang lari dari majikannya. Kemudian dia salat zuhur dalam pelarian tersebut, salat asar, maka Nabi SAW mengatakan salatnya tidak diterima. Yang dimaksud tidak diterima di sini bukan batal, bukan tidak sah, dia sah tapi tidak berpahala. Yang dimaksud dengan sah tidak berpahala maknanya kewajiban salat zuhur gugur pada dari dirinya akan tetapi salat zuhur yang dilakukan tidak ada pahala sedikit pun di sisi Allah taala. Sama seperti Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, juga dalam Sahih Muslim dari Safiyah, Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima darinya salat 40 malam. Yang dimaksud tidak diterima dalam hadis Sahih Muslim ini dari Safiyah maknanya adalah salatnya sah. Sah salatnya, kewajiban salat itu gugur darinya selama 40 malam tersebut akan tapi salat tersebut tidak ada pahalanya sedikit pun di sisi Allah taala. Ini makna yang pertama. Jadi uh, sah salatnya gugur kewajiban karena kalau kita katakan sah salat si fulan maka maknanya kewajibannya gugur. Ia tidak ada tanggungan untuk melakukan salat yang sama. Contoh misalnya satu hari satu malam kita diwajibkan oleh Allah Tabaraka taala. Ini merupakan kewajiban yang ada di pundak kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan salat lima kali dalam satu hari satu malam. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya dan subuh. Maka tatkala lima salat ini dikatakan sah pada hari Ahad misalnya, pada hari Ahad sah salatnya, berarti tanggungan lima salat di hari Ahad di tanggal 16 ini ini sudah tidak ada beban lagi bagi kita untuk melaksanakannya. Tapi kalau dikatakan tidak sah berarti mesti mengulangnya. Tanggungan itu belum gugur, kewajiban itu belum gugur. Contoh misalnya antum sholat subuh belum mandi janabah. Antum sholat, lakukan sholat sampai selesai, kemudian jam 7 antum ingat belum mandi janabah. Apakah sah sholat antum? Jawabannya, tidak sah. Berarti tanggungan kewajiban sholat zuhur itu masih ada di pundak antum. Belum gugur, berarti antum harus mengulangnya. Berarti antum harus mengulangnya. Begitu juga dengan orang yang terlupa, Misalnya dia lupa sholat zuhur selama satu pekan, satu minggu dia lupa. Kemudian pada hari ke-8 dia ingat kalau minggu kemarin dia belum sholat zuhur. Maka sholat zuhur itu belum gugur dari bundanya. Dia mesti mengulangi sholat itu. Ini kalau dikatakan sah. Dikatakan sah atau tidak? Tidak sah. Jadi kalau dikatakan sah satu ibadah, mak maksudnya adalah kewajiban itu gugur dari tanggungan kita. Sudah tidak diminta oleh Allah untuk melakukannya lagi, tapi terkait dengan pahala atau tidak pahala ini belum tentu. Karena itu ada di sisi di sisi Allah taala. Sama seperti Nabi SAW mengatakan barang siapa minum khamar, barang siapa minum khamar kata Nabi tidak diterima salat berapa hari? Berapa hari tidak diterima salat orang minum minuman keras? Minuman yang memabukkan, mengkonsumsi sesuatu minuman yang memabukkan. Tidak diterima salat berapa hari? 40 hari atau 40 ya 40 hari arbauna sabahan 40 hari tidak diterima salatnya yang dimaksud dengan tidak diterima salatnya 40 hari bukan berarti dia harus mengkabahnya bukan berarti tidak sah kalau dia telah melakukan syarat dan rukun kewajiban salat tapi maksudnya tatkala dia melakukan salat lima waktu selama 40 hari tersebut salatnya tidak berpahala sedikit pun di sisi Allah taala sehingga para ulama mengatakan kenapa apa rahasia di Bali itu karena sebagian menyebutkan syarahnya karena pengaruh dari minuman tersebut selama 40 hari masih ada di di lambungnya. Masih ada di tubuhnya sehingga sampai suci dan bersih baru sholatnya diberikan pahala oleh Allah tabaraka taala. Ini khani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah makna yang pertama. Jadi bisa sah, makna yang pertama layak kebal, tidak diterima satu ibadah tertentu bisa berarti sah dia tapi tidak berpahala. Tapi bisa berarti dalam syariat, bisa berarti dalam syariat layak bal tidak diterima, maknanya tidak sah. Maknanya tidak sah. Seperti Nabi SAW bersabda, layak balullah salata haidin illa bi khimar. Tidak sah salat seorang wanita yang sudah balik, yang sudah haid kecuali apabila wanita tersebut memakai kerudung. Ini kata Nabi SAW. Kalau seandainya ada seorang wanita salat sedangkan ia tidak memakai jilbab, misalnya, maka ini salatnya layukbal, tidak diterima, maksudnya tidak sah. Maksudnya tidak tidak sah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadat. Kalau dia berhadat. Tidak diterima salatnya kecuali apabila ia telah mengambil air air wudhu. Kalau ada seorang salat berhadat, ia belum berwudu dia salat, maka salatnya tidak diterima, maksudnya tidak sah. Berarti apa maksudnya? Kewajiban itu belum gugur dari bundanya. Mesti dia mengulangnya. Tapi kalau yang pertama tadi kewajiban gugur tapi tidak apa? Tidak berpahala sedikit pun di sisi Allah taala. Karena itu ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, kita tadi sebutkan penjelasan para ulama, maksud layak balu illa tayyibah, Allah tidak menerima kecuali yang baik, yakni Allah tidak ridha, Allah tidak mencintai dari perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, kecuali apabila perkataan perbuatan tersebut baik. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi pahala, Allah tidak akan memberi ganjaran dari perkataan yang kita ucapkan, dari perbuatan yang kita lakukan, kecuali apabila perkataan dan perbuatan tersebut adalah perkara yang baik. Dua hal ini mungkin tergantung kepada masalah apa yang yang dibahas, amal apa dan perkataan apa yang sedang dibahas. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Intinya secara umum Allah tidak menerima dari seorang hamba kecuali yang yang baik. Para ulama rahimah taala mengatakan tatkala Allah taala tidak menerima dari kita kecuali yang baik maka tetap mengarah kepada dua syarat diterimanya ibadah. Penjelasan mereka. Karena itu kita lihat sebagian para ulama memasukkan hadis ini salah satu di antara dasar hadis yang dijadikan sebagai dasar daripada agama kita agama Islam. Karena hadis ini mengisyaratkan kepada dua syarat diterimanya ibadah. Jadi tatkala Allah Tabaraka taala mengatakan, tatkala Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima yang baik dari perkataan perbuatan kita, begitu juga tentunya dari keyakinan kita, maka semuanya tidak akan diterima kecuali apabila terpenuhi padanya dua dua syarat. Kalau terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka berarti perkataan perbuatan tersebut adalah perkara baik. Kembali kita ulang, Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa tatkala Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima dari perbuatan dan perkataan kita kecuali yang baik. Maksud dari hadis ini adalah, yang baik yang diterima oleh Allah adalah yang terpenuhi padanya dua syarat. Karena perbuatan apapun, perkataan apapun, yang kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan kalau kita melakukan dan mengucapkannya tidak ikhlas karena Allah, maka ini tetap dianggap tidak tidak baik suatu ibadah yang kita lakukan ada contohnya dari Rasulullah tapi kita lakukan tidak untuk mengharapkan ridha Allah maka tetap dikatakan tidak tidak baik dan tidak diterima oleh Allah taala atau kita ikhlas mengucapkan satu zikir tapi zikir tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW maka ini tidak akan diterima oleh Allah karena tidak baik jadi yang baik dari perkataan yang baik dari perbuatan adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan dilakukan untuk mendapatkan pahala dari dari Allah taala. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi hadis yang pertama innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taalaan radhiyallahu taala anha man amila amalan laisa alaihi amruna. Kedua hadis yang sudah berlalu kita bahas, dua hadis tersebut yang satu dijadikan sebagai syarat uh, seorang beribadah harus niatnya karena Allah Kemudian yang hadis Aisyah, seorang beribadah harus ada contoh dari Rasulullah. Maka dua hadis ini isyarat maknanya ada pada hadis Abu Hurairah, hadis ke-10 yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Yaitu tatkala Nabi SAW mengatakan, "La yaqbalu illa thayyibah." Allah tidak menerima dari kita kecuali perkara yang yang baik. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, Wa inna Allah amar al mu'minin Nabi amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sama sebagaimana Allah perintahkan para mursalin, para utusan-utusannya. Itu dalam dua ayat. Satu dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 yaitu perintah Allah kepada para nabi dan perintah Allah kepada orang-orang beriman ada dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Perintahnya sama. Perintahnya sama. Allah mengatakan, "Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa wa salihah." Wahai para utusan, wahai para rasul, kata Allah. Kulu minat tayyibat. Makanlah dari makanan yang tayyibat. Baik. Wa wa salihah dan beramal salihlah kalian. Kerjakanlah amal salih kata Allah. Setelah Allah perintahkan mereka memakan yang halal, memakan yang baik, Allah SWT perintahkan mereka beramal saleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian tatkala Allah perintahkan orang-orang beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, maka perintahnya sama. Allah mengatakan, "Ya ladina amanu" Wahai orang-orang beriman, makanlah kata Allah minat tayyibat. Makanlah dari perkara-perkara yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintahnya sama, yaitu apa? Diperintahkan sama-sama diperintahkan untuk apa? Memakan at tayyibat memakan perkara-perkara yang baik. Ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah tabaraka taala. Para ulama rahimah ta'ala mengatakan, kenapa Allah perintahkan para rasul untuk memakan makanan yang baik, yang halal. Kemudian untuk orang beriman juga sama perintahnya. Para ulama mengatakan nabi dalika aslah lil jasad. Karena makanan yang halal ini adalah makanan yang menyehatkan tubuh. Makanan yang halal adalah makanan yang menyehatkan tubuh dari sisi manfaat dunia. Maka tidak ada suatu perkara yang diharamkan oleh Allah, suatu perkara yang diharamkan oleh Allah kecuali pasti mudaratnya ada. Walaupun tentunya, walaupun tentunya tidak dikatakan tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya akan tetapi manfaat tersebut ditutupi oleh mudarat yang sangat banyak sehingga akhirnya Allah haramkan dia. Dan juga satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap yang diharamkan oleh Allah merupakan perkara yang kita bisa berlepas diri darinya. Karena dalam hadis yang kemarin kita jelaskan Nabi SAW mengatakan mana itu kumanufastan ibu? Apa yang aku larang kalian maka tinggalkan oleh kalian kata Nabi. Kenapa tidak ada istilah sebagaimana perintah? Apa yang aku perintahkan kalian lakukan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan untuk perintah. Tapi untuk larangan, Nabi Salam katakan tidak sesuai dengan kemampuan. Nabi Salam katakan ibu maka segera tinggalkan. Karena tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita sekarang berbicara tentang masalah makanan yang dimakan oleh manusia. Tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang pertama kecuali dia sangat sedikit dari perkara yang dihalalkan oleh Allah. Yang diharamkan itu sangat sedikit. Kemudian yang sedikit yang diharamkan ini hakikatnya kita tidak butuh dengannya. Kita tidak butuh dengannya karena itu pendapat yang paling rajih dan ini pendapat yang paling benar bahwa pengobatan dengan sistem yang diharamkan oleh Allah dengan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala itu hukumnya tetap haram sekalipun sebagian orang menganggapnya darurat. Kembali kita ulang ikhwan kaum muslimin, perkara yang diharamkan oleh Allah itu sangat sedikit dari perkara yang dihalalkan oleh oleh Allah tabaraka taala. Sangat sedikit sekali. Dan perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala ini merupakan perkara yang sebenarnya kita tidak butuh dengannya. Kita tidak butuh dengannya. Untuk apapun kita bisa berlepas diri darinya dalam artian kalau kita butuh sesuatu yang mungkin terkandung yang ada pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu pasti akan kita dapati dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah bahkan jauh lebih baik. Karenanya pendapat yang paling benar bahwasanya tak kalah seorang sakit kemudian sebahagian menyarankan untuk memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena menurutnya itu adalah obatnya maka tetap ini hukumnya haram. Tetap hukumnya haram, tetap tidak boleh. Kenapa ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala? Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa." Sesungguhnya Allah tabaraka taala tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali pasti Allah menurunkan bersama bersamanya bukan obatnya, tapi syifa, penyembuhnya. Itu pasti sesuai dengan sabda Rasulullah SAW namun ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Karena itu Nabi SAW katakan, sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan penawar dari penyakit yang diturunkan oleh Allah dari perkara yang diharamkan oleh Allah kepada kalian. Pasti obatnya adalah yang halal. Pasti obatnya adalah yang halal. Karena itu ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala. Ini e, perbedaan antara kenapa Nabi SAW tatkala melarang kita dari sesuatu yang diharamkan Nabi katakan tinggalkan tapi tatkala Nabi memerintahkan kita untuk melakukan perintah, Nabi katakan sesuai dengan sesuai dengan kemampuan. Jadi perkara yang dihalalkan oleh Allah itu aslah lil jasad, lebih menyehatkan tubuh. Lebih menyehatkan tubuh. Kalau mungkin tanya, mana lebih menyehatkan makan daging babi atau daging kambing? Hah? Apa jawabannya? Jelas, yang dihalalkan oleh Allah ini lebih menyehatkan tubuh. Walaupun tentunya uh, nanti ada beberapa orang yang tentunya mungkin uh, tidak sehat bagi dia mungkin katanya memakan daging kambing. Ini tergantung kepada mungkin kesehatan, ketahanan tubuh seseorang. Tapi hakikatnya adalah kebaikan. Hakikatnya adalah kebaikan. Kemudian wa aslah lil amal. Dan ini lebih menyehatkan amal kita. Apa maksudnya ikhwani? Maksudnya tatkala kita mengkonsumsi yang halal, maka biasanya tubuh ini lebih mudah untuk beramal soleh tubuh ini lebih mudah untuk beramal beramal saleh insyaallah. Jadi ada pengaruhnya antara amal saleh dengan konsumsi yang halal. Ada pengaruhnya antara amal saleh dengan konsumsi yang halal. Wa aslah lil amal, lebih menyehatkan amal kita. Karena itu Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah beliau, beliau mengatakan coba perhatikan bagaimana Allah tabaraka taala tatkala memerintahkan para nabi Allah mengatakan wahai rasul makanlah dari perkara-perkara yang baik yang halal. Kemudian Allah katakan malu salih dan beramal salih. Ini keterkaitan sangat erat kata beliau. Beliau mengatakan, Hafizullah Ta'ala, setelah Allah perintahkan mereka semua untuk memakan yang halal, Allah langsung perintahkan mereka untuk beramal salih. Beliau mengatakan, Wahadha yadul, ala athari akli taibat fil amali salih. Ini menunjukkan, kata beliau, pengaruh yang sangat besar antara mengkonsumsi yang dihalalkan oleh Allah dengan amal soleh. Maka ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Ini hendaknya kita perhatikan bahwa apa yang kita masukkan ke tubuh kita, ke lambung kita, makanan yang kita konsumsi, ini pengaruhnya sangat besar dengan amal salih yang akan kita lakukan di hadapan Allah tabaraka taala. Maka selalu kita lihat ya sejarah dan sejarah para ulama kita bagaimana para istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka selalu mengingatkan para suami dan ini yang yang tentunya kita harapkan dari para akhwat, dari para ummahat, para wanita-wanita salaf dahulu mengatakan, sungguhnya kami bisa sabar untuk menahan dahaga dan lapar. Kami bisa sabar di dunia ini haus dan lapar akan tapi kami tidak sabar dari panasnya api neraka. Kami tidak sabar dari panasnya api neraka. Sehingga Masya Allah, eh, para suami tatkala diingatkan seperti ini, akhirnya mereka terus teringat, terus teringat, dan akhirnya muncullah generasi terbaik dari umat ini. Baik merekanya, yaitu orang yang eh, berusaha untuk tidak memakan makanan yang kecuali yang halal, kemudian tidak memberikan kepada keluarganya kecuali yang halal, maka subhanallah lihat generasi mereka muncul seperti Al Imam Abdullah bin Mubarak, seperti al-Imam Syafi'i, muncul seperti uh, al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, muncul seperti al-Imam Al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj dan yang lainnya. Ini ada pengaruhnya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Karena itu para ulama mengatakan wa aslah lil jasad. Makan makanan yang baik ini akan lebih memperbaiki amal salih yang dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Allah. Kemudian wa aslah lid dunya dan juga akan memperbaiki dunia. Dunia akan baik kalau kita semua berpikir untuk tidak memakan kecuali yang halal, tidak mengambil kecuali yang dihalalkan oleh Allah kepadanya, insya Allah aman dunia ini. Aman. Setiap orang tidak berpikir untuk merampok, tidak berpikir untuk mencuri, tidak berpikir untuk korupsi, tidak berpikir untuk mengambil hak orang lain. Aslah di dunia. Karena dia hanya mengambil yang haknya. Dia akan mengambil yang halal baginya. Kalau tidak halal tidak diambil. Maka aman wa aslah lil akhirah dan tentunya untuk akhirat ini jauh lebih baik dan ini insya Allah kita pahami semua orang yang memiliki harta yang halal aman di akhirat bahkan dia akan mendapatkan kedudukan lebih baik daripada kedudukan yang Allah berikan pada orang miskin lebih baik daripada kedudukan yang Allah berikan pada orang miskin. Walaupun secara garis besar, Nabi SAW katakan, terbanyak yang masuk surga adalah orang miskin dan orang fakir. Akan tapi jika seandainya orang kaya berusaha untuk tidak mendapatkan harta kecuali dari jalan yang halal, kemudian menggunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka mereka akan berlalu dengan pahala mereka. Sebagaimana dikatakan oleh uh, para sahabat Rasulullah SAW, Zahaba ahlud duthuri bil ujur. Sungguhnya orang-orang yang kaya itu berlalu meninggalkan kami dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Wa aslah lil akhirah lebih baik untuk akhirat. Kemudian wakiyaman bil amri wa tarkan lin nahyi wa hifdzan li huquqil ghair. Ini juga untuk kebaikan tentang tentang uh, dunia. Beliau mengatakan seorang yang tidak memakan kecuali dari perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka dia akan bisa menjaga hak orang lain. Sebagaimana kita katakan tadi, lebih baik untuk dunia aman. Ya, tidak ada perampokan, tidak ada pencurian karena dia tahu bahasanya dengan mencuri dengan merampok berarti yang dihasilkan dari perampokan dan pencurian, dari korupsi, mengambil hak orang lain, ini jelas tidak halal, maka dia tidak mau melakukannya. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Karena itu kenapa Allah perintahkan Nabi, Rasul, dan semua orang beriman untuk memakan yang halal. Karena rahasianya sangat luar biasa. Faidahnya sangat luar biasa dunia dan akhirat. Karena itu ahlu sunnati wal jamaah, para imam-imam kita dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, bahkan memasukkan memakan perkara yang halal ini ke dalam bab akidah. Ke dalam bab akidah ini begitu pentingnya sampai dimasukkan ke dalam daftar akidah di karya-karya ilmiah mereka seperti Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam karya beliau yang sangat luar biasa Aqidatus Salaf Ashabul Hadis Akidah Salaf para Ahlul Hadis Beliau menyebutkan dalam beberapa poin yang disebutkan oleh beliau, mereka mengatakan ahlu sunnah itu, ahlu sunnah, ciri khas ahlu sunnah, yatawasawna biqiyamil laili ba'dal mana ahlu sunnah ciri khas mereka selalu saling berwasiat antara satu dengan yang lain, saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lain untuk melaksanakan sholat qiyamul lail setelah terbangun dari tidur. Ini ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Dan tatkala dikatakan qiyamul lail bukanlah mesti 11 rakaat di jam 2 atau jam setengah 3. Intinya tatkala kita tertidur setelah Isya kemudian terbangun sebelum subuh maka hendaknya kita qiyam qiyamul lail. Minimal berapa rakaat? Satu rakaat. Minimal satu rakaat. Kalau seandainya misalnya mengatakan kalau seandainya kita takut tidak terbangun maka hendaknya qiyamul lail setelah salat Isya. Salat salat Isya qiyamul lail. Sebagaimana Abu Bakar, Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka selalu qiyamul lail, setelah Isya mereka qiyamul lail kemudian tidur. Karena ini waktunya. Tapi tentunya memang yang lebih afdal adalah sepertiga akhir malam. Yang lebih afdal adalah sepertiga akhir malam. Kemudian mereka saling berwasiat wabisilatil arham untuk menyambung silatur rahim antara keluarga. Ini saling berwasiat, saling menasihati. Yaitu selalu menyambung hubungan baik dengan kerabat yang ada hubungan darahnya dengan kita di saat mereka memutuskan di saat mereka memutuskan ini silaturahim tapi kalau keluarga tadi baik dengan kita dan kita baik dengan mereka Nabi SAW mengatakan ini artinya membalas kebaikan dengan kebaikan serupa tapi yang silaturahim itu keluarga tidak baik keluarga memusuhi kita keluarga selalu mencela kita tapi kita terus berbuat baik kepada mereka ini namanya silaturahim. Ini ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Wa ibsa'is salam dan mereka juga saling menasihati untuk menyebarkan salam. Wa it'amit ta'am memberi makan kepada fakir miskin. Warahma 'alal fuqara kasih sayang kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sampai beliau mengatakan wat ta'affuf fil ma'kali wal mashrabi wal mankahi wal malbas dan juga menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram begitu juga pernikahan dan pakaian diharamkan oleh Allah. Ini ciri khas ahlus ahlus sunnati wal jamaah. Karena itu Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau mengomentari uh, dalam kitab beliau Kasful kurba fi hali ahli al Menghilangkan arti kitabnya menghilangkan duka bagi orang-orang yang terasing. Menghilangkan duka bagi orang-orang yang terasing orang-orang terasing dianggap aneh, itu kan merasa sedih. Beliau tulis kitab untuk mereka, menyebutkan ciri-ciri khas ahlu sunnati wal jamaah yang dianggap asing, yang dianggap asing oleh banyak masyarakat. Beliau mengatakan menukil perkataan Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan ahlu sunnah man arafa ma yadkhulu fi batnihi min halal. Ahlu sunnah itu adalah orang yang tahu yang masuk ke lambungnya itu halal atau haram. Itu ahlu sunnah. Beliau mengatakan Imam Ibnu Rajab mengomentari perkataan Fudail bin Iyad ini dengan perkataan beliau. Beliau mengatakan wadzalika li'anna aklal halal min a'zami khasa'ilis sunnati allati kana 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam washabu. Kenapa sampai Imam Fudail bin Iyad mengatakan ciri khas ahlu sunnah itu yang tahu mana halal mana halal mana halal mana haram yang harus dia makan? Kenapa mesti ciri khas ahlu sunnah adalah orang yang memakan yang halal saja? tidak mau memakan yang haram. Kenapa sampai ciri khas ahlu sunnah seperti itu? Imam Ibn Rajab mengatakan yang demikian karena memakan yang halal, meninggalkan yang haram dari makanan ini termasuk sifat terbesar yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat. Karena itu kita lihat perintah Allah kepada para nabi, perintah Allah kepada orang-orang beriman dengan Nabi sama perintahnya. Kulu minat tayyibat, makan dari perkara yang baik yang halal. Ini ikhwani kaum muslimin pentingnya bagaimana seorang muslim memperhatikan makanan yang akan dia makan, makanan yang akan diberikan kepada keluarganya apakah dia halal atau atau haram. Ini ikhwani kaum muslimin, akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah memerintahkan para nabi sebagaimana Allah perintahkan orang-orang beriman. Yaitu apa? Kulu minat tayyibat. Makanlah dari perkara-perkara yang halalkan oleh Allah tabarak wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Tsumma dzakara rajul Kemudian Nabi SAW menyebutkan cerita seorang laki-laki. Yutilus safar. Dia melakukan perjalanan safar yang cukup panjang. Sehingga apa? Ash'ath. Rambutnya kusut. Akbar. Kakinya berdebu kakinya berdebu. Ini penampilan orang yang sedang melakukan perjalanan safar seperti ini walaupun tentunya tidak uh, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Tatkala mereka melakukan perjalanan safar dengan mengendarai unta, bahkan mungkin dengan berjalan kaki berminggu-minggu, berbulan-bulan, mereka melakukan perjalanan safar yang pada hari ini tentunya tidak seperti itu lagi perjalanan. Walaupun mungkin dari sisi penampilan jauh berbeda antara penampilan dulu dengan sekarang, akan tapi tetap orang yang sedang melakukan perjalanan safar hatinya itu pasti berat. Hatinya pasti pasti berat. Sekalipun ia sedang melakukan safar ke Madinah, sekalipun ia sedang safar ke Mekah, hatinya tetap berat. Khususnya apabila keluarganya dia tinggalkan. Coba antum perhatikan bagaimana Abu Bakar, bagaimana Bilal, bagaimana Bilal sampai sakit deh. Tatkala hijrah itu sampai sakit. Hijrahnya ke Madinah, dia tinggalkan Mekah hijrah ke Madinah. Kemudian sampai sakit, sampai Bilal demam, ngigaunya tentang Mekah tentang kampung halaman. Ngigaunya tentang kampung halaman. Sehingga Nabi merasa berat diceritakan oh, si fulan seperti ini, si fulan seperti diceritakan kepada Nabi, diadukan kepada Nabi bagaimana kerinduan para sahabat tentang kampung halaman. Maka akhirnya Nabi SAW berdoa, Ya Allah jadikan Madinah ini dicintai oleh mereka, bahkan lebih mereka cintai daripada Mekah. Karena meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, sekalipun kita berat tempat yang mungkin luar biasa, itu tetap dirasa berat oleh siapapun. Ini fitrah kita. Ini fitrah kita. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi dari sisi penampilan mungkin tidak sama antara orang yang sabar pada zaman kita dengan orang yang sabar pada zaman dahulu. Tapi hakikatnya dari sisi hatinya sama. Karena itu Nabi SAW mengatakan dia kusut masai, kakinya berdebu. Kemudian dia angkat kedua tangannya ke langit. Dia mengatakan, Ya Rab, Ya Rab, wahai Rabku, wahai Rabku, wahai Rabku. Dia meminta sesuatu kepada Allah. Namun doanya tidak dikabulkan. Nabi sebutkan sebabnya apa? Mat'amu haram, makanannya dari yang haram. Masyrabu haram, minumannya dari yang haram. Malbasu haram, pakaian dari yang haram. Wagudhiya bil haram. <clears throat> Kemudian dia dikenyangkan dengan perkara yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka taala. Ikhwani, kita akan nukilkan di sini <clears throat> uh, perkataan yang disebutkan oleh Syekh Nazim Sultan dalam Syarh Arba'in An-Nawawiyah Beliau sebutkan bahwasanya dalam hadis ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asbab kabulid doa, sebab doa kita mustajab di sisi Allah. Diisyaratkan Nabi sallam dalam hadis ini. Yang pertama ikhwani tulus safar, perjalanan safar. Orang yang sedang safar itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Hal ini disabdakan oleh Nabi sallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam bersabda, "Tsalatsu da'awat mustajabat la syakka fihin. Coba lihat bagaimana penegasan dari Nabi. Ada tiga doa yang mustajab kata Rasulullah yang tidak diragukan lagi. Subhanallah. Tidak diragukan. La syakka fihin. Tidak diragukan lagi doa itu mustajab. Doa di saat itu mustajab. Yang pertama da'watul mazlum. Doa orang yang sedang terzalimi. Ini mustajab. Doa orang yang sedang terzalimi mustajab. Yang kedua dakwatul musafir, doa orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Yang ketiga dakwatul walid ala waladihi, doa keburukan orang tua atas anaknya. Jadi orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya di mustajab doanya. Tiga doa ini di antaranya yang diisyaratkan hadis. Lelaki ini sedang melakukan perjalanan safar. Berarti doanya apa? Mustajab. <clears throat> Kemudian Sebab yang kedua doa mustajab adalah husulut tabadzuli fil libasi wal hayati bisyati wal ighbar. Penampilan yang menunjukkan akan kerendahan. Jadi tatkala kita berdoa, kita berpenampilan rendah di hadapan Allah. Dari sisi pakaian, dari sisi penampilan rambut, begitu juga kaki yang berdebu. Ini mustajab, orang yang sebentar kalau berdoa mustajab. Karena itu beberapa ulama tabi'in tatkala ada seorang ulama tabi'in tatkala saudaranya itu tertawan di tangan orang-orang kafir di medan jihad, di medan jihad, dia ingin berdoa kepada Allah agar kiranya saudaranya ini dibebaskan. Dia mohon kepada Allah, maka suatu hari tatkala dia akan berdoa, orang melihatnya ber, memakai pakaian yang sangat lusuh. Memakai pakaian yang sangat lusuh. Yang sangat jelek, tidak seperti biasanya. Maka orang anak bertanya, kenapa antum pakai pakaian seperti ini? Dia mengatakan, saya akan berdoa kepada Allah dengan seperti ini, supaya doa saya dikabulkan oleh Allah. Karena itu Nabi SAW pernah mengisyaratkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Rubba ash'ad, madfu'ul abwab, atau madfu'un bil, adbu, bil madfu'un bil abwab, lau aksama ala Allah ila abarrah. Nabi SAW katakan, mungkin saja ada seorang hamba yang madfu'un bil, ad, bil abwab, yang selalu diusir di depan pintu. Terus kalau ingin bertamu, tengok siapa, oh maaf, anda nggak punya waktu. Diusir. Maaf. Beda dengan orang-orang mulia, ya. Tatkala dari jauh jauh nampak langsung buka pintu. Ini sudah ketuk pintu. Aduh, maaflah nggak ada waktu untuk antum ini kayaknya. Ini matfuun bil abwab. Bahkan dalam riwayat lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan akbar. Penampilannya itu berdebu Kemudian Ash'as, acak-acakan penampilannya. Tapi bukan berarti saya atau Islam perintahkan kita untuk berpenampilan seperti ini. Tidak. Akan tapi begini hakikat dia. Hakikat dia seperti ini. Zitimroin dia hanya memiliki dua helai pakaian saja. Dua helai pakaian saja. Kemudian, lau aqsama ala Allahi la abarrah. Jika seandainya dipersumpah atas nama Allah, meminta sesuatu kepada Allah, maka pasti Allah akan kabulkan. Jadi mintanya aneh orang seperti ini. Dia bilang gini, mintanya bukan seperti kita, ya Allah mohonlah saya ini dan ini tidak. Dia mengatakan, ya Allah aku bersumpah atas namamu berikan aku ini. Nah gitu mintanya. Minta orang seperti ini, seperti itu dimintanya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau kita mungkin berdoa, ya Allah aku memohon kepadamu kebaikan ini dan kita mohon seperti itu. Tapi dia ini kalau minta tidak seperti dia mintanya. Demi Allah, aksam tu alek, ya Allah aku bersumpah atas namamu, berikan aku ini. Nah, ini kalau dia sudah bersumpah seperti ini, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang kalau apa namanya bertamu selalu diusir, layu bahalai tidak diperhatikan orang, ya selalu mungkin orang picing mata melihatnya, itu bahasa kita, picing mata melihatnya. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah memohon sesuatu, Allah pasti akan kabulkan. Dalam riwayat Imam Termiti, Nabi SAW mengatakan humul bara ibnu Malik. Di antara mereka adalah Bara bin Malik, saudara Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara mereka Barak bin Malik. Barak bin Malik ini orangnya kecil, ya tidak berarti bukan termasuk apa namanya tokoh masyarakat, bukan termasuk tokoh di di, di sukunya tidak. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Ini Barak bin Malik. Dan semua kita tahu insya Allah Bara bin Malik. Semua kita tahu Barak bin Malik orang yang memang seperti itu. Tapi Umar pernah mengatakan dia kecil badannya, tidak diperhatikan. Tapi Umar pernah mengatakan, jangan pernah kalian angkat Barak bin Malik sebagai pimpinan komandan, bahagian di pasukan kalian. Jadi kalau Umar mengangkat pimpinan perang, jenderal perang, eh, jenderal uh, ini selalu diwasiatkan Umar bin Khattab. Kamu kalau nanti di medan perang, jangan angkat Barak bin Malik sebagai komandan sayap kanan, sayap kiri, komandan belakang maupun depan. Fa mahlakah. Karena ini uh, manusia yang akan bisa membinasakan pasukan kita. Kenapa? Karena kalau dia berperang, dia tidak akan mikir lagi pasukan kalau dia jadi pimpinan. Bagaimana saya harus syahid? Nah, ini komandan seperti ini tidak tidak layak dijadikan komandan. Memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini nggak nggak layak jadi komandan. Komandan itu adalah yang berpikir bagaimana bisa menang dan bagaimana bisa selamat pasukan kita, mendapatkan ridho Allah taala, mendapatkan kemenangan di dunia. Fa'innahu Ini mesin penghancur Penghancur pasukan kita akan menghancurkan seluruh pasukan kita. Maka jangan kalian angkat Barak sebagai pimpinan perang. Bara bin Malik, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, dialah orang yang tatkala di perang Yamama, di perang memerangi Musailam al-Kadzab, tatkala mereka sudah lari ke kebun dan benteng sudah ditutup sehingga tidak bisa terbuka. Maka bagaimana caranya? Barak mengatakan, letakkan saya di perisai yang terbuat dari kulit, Kemudian angkat saya menggunakan tombak kalian, campakkan saya ke dalam. Ini baru bin Malik, Masya Allah. Orang yang tidak diperhatikan tapi seperti ini, coba. Sikapnya sehingga akhirnya wajar kalau seandainya dibersumpah atas nama Allah dikabulkan. Campakkan ke dalam, padahal di dalam sudah ribuan pedang menantinya. Dia sendiri ingin berusaha membuka pintu. Maka dilakukan, karena juga orang yang tidak terlalu besar, tidak sulit untuk mencampakkan dia. Melewati tembok untuk masuk ke dalam. Setelah masuk dia ke dalam, berperang dia melawan ribuan pedang yang menantinya, namun akhirnya dia berhasil apa? Membuka pintu. Dan itu pun tidak syahid. Itu pun tidak, tidak belum syahid beliau. Karena orang di medan perang mencari kematian biasanya mati lari darinya. Itu kaidahnya katanya. Jadi kalau antum makin maju, antum makin selamat. Tapi kalau antum mundur, antum makin mati. Itu kalau di perang. Kabarnya seperti sebagaimana Abu Bakar pernah berkata. Orang yang berperang cari mati, biasanya nggak mati-mati. Coba lihat Khalid bin Walid. Hah? Lihat Khalid boleh. Bahkan sekali dia perang tanpa perisai, perang tanpa penutup kepala, padahal dia jenderal komandan medan perang. Tapi akhirnya syahidnya di, matinya di mana? Di tempat tidur. Nah, makanya yang takut-takut dia yang mati. Hah? Yang takut-takut dia yang mati. Ini ikhwani kaum muslimin, kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Bagaimana coba bentuk sumpahnya, doanya kepada Allah di satu perang dengan orang-orang Persia di daerah di satu kampung yang sekarang bahagian dari negara Iran melawan orang-orang Persia Berat sekali perang yang mereka hadapi kala itu. Sehingga mereka mengatakan, Barok, doakan, doakan. Berdoalah engkau kepada Allah. Karena mereka pernah mendengar sabda Rasulullah, Barak bin Malik ini kalau bersumpah meminta pasti dikabulkan. Maka Barak bin Malik berdoa. Doanya menyebabkan semua sahabat menangis. Maka mereka mengatakan seandainya dia tidak berdoa dengan doa itu. Dia mengatakan, Ya Rab, aksamtu alaika lama manahtana aktafahum wa alhikni binabiyik. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu. Menangkan kami, jadikan mereka kalah, dan pertemukan aku dengan nabimu. Itu doanya. Pertemukan aku dengan nabi. Sehingga para sahabat semua menangis. Ini mustajab doa orang ini. Ini pasti beliau akan syahid ini. Akhirnya apa terjadi? Mereka menang. Benar, Bara bin Malik syahid radhiyallahu Ini orang-orang yang kalau bersumpah memohon, itu dikabulkan oleh Allah. Padahal bentuknya sebagaimana kita tahu. Sehingga para ulama mengambil istimbat di sini bahwasanya tatkala orang safar di satu sisi mungkin hatinya sedang sedang sedih, tapi penampilan tatkala makin kusut, maka ini doanya mustajab di sisi Allah wa taala. Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah wa taala. Kemudian yang ketiga, maddul yadaini ila sama mengangkat kedua tangan ke langit. Ini salah satu di antara sebab mustajabnya doa. Hal ini disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dari Salman. Nabi mengatakan, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Rabb kalian maha hayyi, maha malu. Dan maha dermawan. Yastahi min abdihi idha rafa'a yadaihi ilaihi ayyaruddahu masifrah. Allah itu malu kalau ada seorang hamba memohon kepadanya dengan mengangkat kedua tangannya kemudian Allah tidak kabulkan doanya. Orang ini juga mengangkat kedua tangannya, ya mudah ya sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Maka dengan mengangkat kedua tangan kita tatkala meminta sesuatu kepada Allah, ini menyebabkan yang kita minta itu diijabahkan oleh Allah. Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Yang keempat, al-ilhah fid du'a. Ilhah artinya memohon dengan berulang-ulang. Terus menerus Coba lihat, dia mengatakan ya Rob, ya Rob, wahai Robku, wahai Robku, wahai Robku. Dia ulang-ulang permohonannya. Ini sunnah doa yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis cukup panjang. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di sisi Ka'bah sebelum hijrah, akhirnya Abu Jahal dan orang-orang yang sekitarnya mengatakan siapa di antara kalian yang mau mengambilkan e, kotoran atau usus unta yang belum dibuang kotorannya di Bani Fulan karena mereka sedang menyembelih seekor unta. Siapa bisa mengambil itu dalaman e, unta tadi dan membawanya kemari dan meletakkannya di punggung Muhammad kala itu Nabi sedang sholat tatkala dia sedang sujud. Maka orang yang paling hina di kalangan mereka bangkit mau ngambilnya, kemudian tatkala Nabi sedang sujud dia letakkan di mana? di punggung Rasulullah SAW. Ini diperhatikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Diperhatikan oleh Abdullah Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud kala itu berangan-angan. Seandainya aku memiliki kekuatan, aku memiliki uh, kedudukan, aku akan hilangkan apa yang ada pada punggung Rasulullah SAW. Mereka kemudian tertawa terbahak-bahak sampai badan-badan mereka miring ke kanan dan ke kiri. Karena Nabi tidak bangkit-bangkit dari mana? Dari sujudnya. Sampai ada seorang menghabarkan hal itu kepada salah seorang di antara putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha sampai Fatimah datang sambil menangis. Fatimah masih gadis kecil, dia datang sambil menangis, menghilangkan kotoran dari pundak ayahnya, kemudian mencela mereka. Setelah itu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, Nabi berdoa, Nabi SAW mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Diulang doa Nabi tiga kali. Di mana Abdullah bin Mas'ud mengomentari, wakana idada'a Rasulullah itu kalau berdoa, beliau biasa mengulangi permohonan beliau tiga kali. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ulang-ulang permohonan itu ilhah dalam doa. Ini salah satu di antara sebab mustajab. Terus kita ulang. Walaupun mungkin kita tidak merasa, belum merasa doa itu dimustajabkan oleh Allah, tapi ulang itu doa. Terus diminta. Tiga kali kita. Nabi SAW kalau sedang meminta sesuatu maka Nabi mengulangnya sebanyak tiga kali. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy, binasakanlah orang-orang Quraisy. Itu orang kafir dari mereka. Sehingga tatkala mereka mendengar doa Nabi SAW, akhirnya mereka semua diam dan pergi. Karena mereka yakin doa di tanah haram mustajab di sisi Allah. Ini kaum muslimin. Disebutkan oleh Abdullah Mas'ud, Aku lihat semua mereka yang duduk menertawai Rasulullah SAW, kala itu semuanya mati di perang Badar. Semuanya terbunuh di perang di perang Badar. Ini ikhwani kaum muslimin. Nabi Nabi SAW sebutkan nama-nama mereka. Allahumma alaika bi, bi, bi Abil Hakam, Ibn Hisham. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal. Ya Allah, binasakanlah Ubah bin Abi Mu'aid. Binasakanlah Fulan bin Fulan. Mereka merasa takut, kemudian mereka pergi. Disebutkan oleh Abdullah Mas'ud, aku lihat semua mereka hari itu semuanya terkapar di perang Badar dan dicampakkan mereka semua ke dalam sumur Badar oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ini khwani kaum muslimin. Jadi kalau berdoa diulang tiga kali. Dan ini yang dilakukan diulang-ulang oleh lelaki ini. Jadi ada empat perbuatan yang dilakukan oleh lelaki ini agar kiranya doanya mustajab di sisi Allah. Agar kiranya doanya dikabulkan oleh Allah tapi karena dia melakukan satu penghalang saja maka doanya ditolak apa itu terkait dengan perintah untuk memakan makanan yang halal Nabi SAW mengatakan matamu haram makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram dikenyangkan dengan perkara haram fa'anna yustajabulah bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Taala ini hadir eh, sahih diriwayatkan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terakhir ikhwani, terakhir sebagai penutup ada satu kisah disebutkan dalam beberapa rujukan sejarah tapi secara sanad wallahu alam secara sanad wallahu alam tapi kita hanya membaca kisah ini dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh uh, ahli sejarah di zaman salaf penduduk Irak penduduk Irak itu setiap kali ada gubernur dikirim dan gubernur itu melakukan kezaliman kesalahan kepada mereka maka mereka biasanya berdoa imma gubernur cepat mati dengan doa mereka atau gubernur tersebut dicopot oleh khalifah. Jadi biasanya kalau melakukan kezaliman, banyak melakukan kerusakan, mereka berdoa. Imam mati dicabut nyawanya oleh Allah atau diberhentikan. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi Hajat bin Yusuf diangkat jadi gubernur Irak. Coba perhatikan bagaimana yang dilakukan oleh Hajat bin Yusuf tatkala dia sampai di di Irak dia bilang setiap kalian harus mendatangkan setiap kalian ini pimpinan-pimpinannya setiap kalian harus mendatangkan satu butir telur ayam diletakkan di masjid agung di negeri di, di Irak di masjid jami'nya ya untuk apa telur kami letakkan yang penting kalian kumpulkan saja telur ayam yang ada di rumah kalian letakkan karena ada perkara penting, setelah kalian kumpulkan saya akan sampaikan sesuatu yang sangat penting kepada kalian. Tatkala telur itu dibawa dan tentunya bercampur, akhirnya tidak tahu telur, telur ayam yang dibawa oleh si fulan dengan si fulan bercampur. Kemudian setelahnya Hajat mengatakan, tidak jadi yang ingin saya sampaikan, sudah ambil saja setiap kalian telur yang haknya, yang memang punya dia, ambil saja. Maka mereka ngambil, rebutan mereka ambil sehingga akhirnya ada seorang yang mengambil yang bukan miliknya. Tertukar sana kemari. Dan tentunya Apakah mereka ridho antara satu dengan yang lain? Sebutkan dalam sejarah, rata-rata tidak ridho. Dalam artian, semua mengambil yang bukan haknya. Ah, kemudian setelah itu, Hajat bin Yusuf, Hajat bin Yusuf melakukan hal yang luar biasa. Mereka doakan, kiranya Hajat bin Yusuf sekian tahun tetap menjadi gubernur. Tidak dicopot-copot, walaupun melakukan kerusakan luar biasa. Kiranya doa mereka tidak mustajab. Kenapa? Karena setiap masyarakat sudah tidak memperhatikan mana haknya, mana miliknya, mana yang halal, mana yang haram untuknya. Maka ikhwani, kenapa? Ya kenapa banyak orang-orang yang baik di negeri kita mungkin berdoa untuk kebaikan negeri kita. Berdoa untuk kebaikan negara kita. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah Taala karena masih banyak bahkan mayoritas kita di negeri ini tidak memperhatikan tentang masalah yang halal dan haram tidak memperhatikan masalah hal haram sehingga akhirnya yang ter yang yang ada di benak setiap uh, penduduk negeri kita adalah bagaimana dia dapat tanpa memperhatikan apakah itu halal atau haram wajar kalau kita berdoa untuk kebaikan baik diri kita maupun negeri kita ini tidak diijabahkan oleh Allah karena coba lihat lelaki ini melakukan empat perkara yang hakikatnya mesti mustajab doanya tapi karena dia hanya melakukan satu perkara terkait dengan masalah makanan, akhirnya doanya ditolak oleh Allah Taala. Nabi Sallam katakan, faanna yustajabulah. Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Taala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Setelahnya mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taib, uh, soal yang pertama bagaimana doanya seorang perokok. Masya Allah. Ya, mungkin di sini kita hanya akan menjelaskan tentang hukumnya saja terkait dengan doanya mustajab atau tidak. Tentunya dia telah memasukkan suatu yang diharamkan oleh Allah, melakukan diharamkan oleh Allah Taala. Kita hanya akan menjelaskan bahwa sebagai nasihat untuk kita semua bahwa ad-dukhan rokok merupakan perkara yang sudah masuk di dalam keumuman sabda Nabi kita yang mulia sallallahu la darara la dirar la darara la dirar diharamkan setiap perkara setiap perkara yang bisa memudaratkan diri kita dan orang lain Nabi SAW mengatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah jangan kalian campakkan Eh, diri kalian, jangan kalian lakukan perkara yang menyebabkan kalian binasa. Maka nasihat kepada sebagian mungkin kaum muslimin yang masih merokok, ketahuilah bahwa saya ini merusak kesehatan, merusak orang lain, maka jelas ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka taala. Diharamkan oleh Allah. Dan tinggalkanlah ini karena Allah. Insya Allah akan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Allah akan menolong kita. Allah akan memudahkan kita. Jadi kalau meninggalkannya mungkin karena teman, <clears throat> kalau meninggalkannya karena keadaan dan sebagainya, ketahuilah suatu saat Anda pasti akan kembali. Tapi kalau meninggalkannya itu karena Allah, meninggalkannya karena Allah, insya Allah Allah sementara akan kuatkan hati kita untuk tidak melakukannya lagi. Eh, ini karena ya banyak sebahagian, ya bahkan mayoritas ya, mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini para para perokok. Padahal jelas ini bermudarat dan ini diharamkan oleh syariat. Walaupun tidak disebutkan, tidak disebutkan langsung rokok itu haram karena memang belum ada di zaman Nabi SAW. Intinya masuk ke dalam kaidah apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Bagaimana cara mengkodok salat wajib yang pernah kita tinggalkan pada masa lalu ketika masih jahil? Baik, Ada dua bentuk meninggalkan salat. Yang pertama meninggalkannya meninggalkannya karena ada udur yang syar'i. Seperti tertidur atau lupa. Tertidur atau lupa. Atau mungkin kita sebutkan tadi melakukan sholat akan tapi beberapa syarat dan rukunya tidak terpenuhi. Dia sudah lakukan tapi tidak terpenuhi. Maka keadaan seperti ini ada anjuran untuk mengqadha. Kita tertidur, kita terlupa sholat, kemudian tatkala kita terbangun, tatkala kita terjaga, maka kita wajib untuk mengqadha sholat yang kita tinggalkan. mengkodok artinya mengganti sholat yang kita kita tinggalkan. Dan ini kesepakatan semua para ulama. Tidak ada ulama yang menyelisih poin pertama ini. Kemudian bentuk yang kedua meninggalkan sholat adalah meninggalkan sholat tanpa udur. Karena malas. ya Karena malas atau karena memang kala itu tidak tahu bahwasanya sholat itu merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Tidak mau belajar dan seterusnya. Dia tinggalkan sholat. Sebenarnya dia tidak ada udur. Dia tidak ada udur. Dia tidak tidak tidak lupa dan seterusnya. Apakah tatkala dia sudah bertobat kepada Allah dia wajib mengkodok salat yang dia tinggalkan? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan wajib mengkodok. Jumhur ulama mengatakan wajib mengkodok. Namun sebagian ahli tahqiq, peneliti dari kalangan para ulama mengatakan tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan untuk mengkodok. Tidak ada satu dalil pun. Kan Al-Imam Muhammad bin Hazm dalam kitab Al-Muhalla mengatakan, jumhur ulama yang mengatakan, wahai para ulama yang mengatakan wajib mengkodok bagi orang yang meninggalkan sholat tatkala ia tidak punya udur karena dia malas dan seterusnya sekian tahun dia tinggalkan sholat tetap jumur mengatakan mengqadha Imam Ibnu hajim mengatakan Imam Ibnu Hazm mengatakan datangkan dalil kalian dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW tidak ada dalil sama sekali ya tidak ada dalil sama sekali walaupun di sini masih khilaf Ya, walaupun di sini masih kilap, akan tapi kita mengatakan pendapat yang paling menenangkan jiwa adalah pendapat tidak ada kodok baginya, dia hanya bertaubat kepada Allah taala. Mungkin sebagian orang mengatakan enak kali Ustaz, tidak ada taubat, sekedar eh afan tidak tidak ada kodok, tapi sekedar apa? Taubat. Enak kali. Berarti Ustaz ini mudah-mudahkan ini. Masya Allah, mudah-mudahkan. Saya kalau mengkodokkan berat rasanya. Masa kodok nggak ada, sekedar taubat saja. Ah, mudah kali lah taubat. Ini orang yang nggak paham hakikat taubat itu bagaimana. Nggak paham di hakikat taubat. Maksud para ulama mengatakan tidak ada kodok, maksudnya dosa besar yang antum lakukan itu, itu tidak bisa diampuni dengan kodok. Tidak bisa diampuni dengan cara apapun kecuali dengan dengan taubat. Jadi bukan berarti tatkala para ulama mengatakan tidak ada kodok hanya taubat itu lebih ringan daripada ulama yang mengatakan kodok karena kalau kodok mengganti, dengan mengganti dosanya hapus. Walaupun tidak bertaubat, karena kan sudah diganti. Antum punya hutang, kemudian antum bayar kan habis masalah. Makanya ulama yang mengatakan tidak ada kodok hanya taubat, hakikatnya lebih berat. Kalau antum paham hakikat taubat itu bagaimana, dan kedudukan dosa bagaimana. Tapi banyak orang, ah taubat. Ah, sekedar taubat saja Ustaz, nggak ada hal-hal yang lain. Iya sekedar taubat. Wah, enak kali. Subhanallah, antum gak tahu taubat itu bagaimana. Bagaimana syarat taubat? Menyesali. Bagaimana bentuk penyesalan? Menyesali perbuatan yang antum lakukan. Berazam untuk tidak mengulangi. Meninggalkan dosa itu sesegera mungkin. Berarti setelahnya, antum harus tetap menjaga sholat ma'waktu dalam keadaan apapun. Itu bentuk taubat. Makanya ulama yang mengatakan tidak ada kodok, hanya ada taubat. Ini bukan berarti lebih ringan. Ini lebih lebih berat. Karena kalau ada kodok, selesai antum kodok, habis tanggungan antum. Tapi kalau taubat kita nggak tahu taubat kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, kita nggak tahu. Makanya orang yang mengatakan, para ulama yang mengatakan taubat, orang yang berpendapat dengan pendapat seharusnya lebih takut dia dengan dosa tadi. Ya Allah, sekian tahun saya tinggalkan sholat, ini sudah diampuni belum dosa saya? Ah, makin takut, makin semangat sholat, makin semangat beribadah kepada Allah. Tapi dia salah paham karena dia tidak memahami kedudukan taubat di sisi Allah dan kedudukan dosa di sisi Allah Taala. Wallahu taala jadi ada dua pendapat. Kalau seandainya sebagian mengatakan kodok dengan pendapat jumhur, maka ini khilaf fikhiyah, perbedaan dalam dalam fikih wallahu taala alam. Ustaz bolehkah memakan produk makanan buatan luar negeri yang telah dilabel halal oleh Majelis Ulama Indonesia? Khwani, hukum asal makanan apa? Halal. Hukum asal makanan halal. Maka jangan coba-coba antum mengharamkan sesuatu kecuali kalau sesuatu itu memiliki dalil yang jelas, alasan yang jelas. Allah tabaraka taala mencela orang-orang kul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wattayyibati Allah mengatakan, katakan pada mereka Muhammad, siapakah orang yang mengharamkan perkara-perkara yang baik yang diberikan oleh Allah Tabaraka Taala yang Allah keluarkan di atas muka bumi Allah berikan untuk hambanya siapa siapa yang mengharamkan Allah mengancam mereka makanya hukum asal makanan adalah halal. Kapan menjadi haram? Kalau seandainya antum tahu pasti makanan tersebut dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Jadi kalau ditanya bolehkah memakan produk makanan buatan luar negeri yang telah dilabel halal oleh Majelis Ulama Indonesia, Insyaallah secara zahirnya boleh, silahkan, silahkan, tidak ada masalah. Ya, silahkan tidak ada masalah Allah Taala. Taib, saya ingin bertanya masalah menggerakkan jari telunjuk di saat tahiyat. Yang benar menggerakkan jari telunjuk dari awal hingga akhir atau ketika syahadat baru diangkat digerakkan Ustaz mohon penjelasannya. Ada dua masalah ini yang ditanyakan. Pertama tentang menggerakkan, tentang menggerakkan. Kita semua uh, eh, insya Allah tahu bahwasanya tentang masalah menggerakkan jari, menggerakkan jari di saat kita tasyahud ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia sunnah, menggerakkan jari tatkala tasyahud dia sunnah, ya, menggerakkan. Jangan seperti ini ya. Gerakkan. Menggerakkan. Jadi dia mengangkat dan menggerakkan. Ini sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan tidak. Hadisnya syadz. Hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, maka hadis ini tidak bisa dipakai. Sehingga ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan, ya sunnah digerakkan. Sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak sunnah digerakkan. Jadi yang benar hanya hanya diam. Yang benar hanya diam. syarat diam. Tidak menggerak. Ini ada dua pendapat. Ya, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Karena sekian jalur hadis yang meratkan bagaimana uh, jari Nabi SAW tidak menyebutkan Nabi menggerakkan. Tapi ada satu jalur hadis mengatakan Nabi menggerakkan. Jadi sekian hadis yang saya ingat Allah alam antara 10 sampai 12 hadis, satu saja yang menyebutkan gerak. Yang lainnya tidak menyebutkan gerak. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang menyebutkan gerak ini bertentangan dengan hadis sekian banyak yang menyebutkan tidak menyebutkan tentang masalah gerak. Berarti hadis ini syad. Dalam istilah mustalah hadis, hadis syad adalah hadisnya sahih tapi menyelesaikan hadis yang lebih sahih. Berarti hadis yang sahih walaupun sahih menyelisih hadis yang lebih sahih, walaupun sahih dia, tapi karena menyelisih yang lebih sahih, jadi lemah di hadisnya. Syad, tidak bisa dipakai. Cacat hadisnya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, ini bukan syad, tapi ziyadat thiqah. Rawi yang kuat memberi tambahan pada hadis rawi-rawi yang thiqah dan tambahan itu tidak bertentangan, maka makbul diterima tambahan ini. Jadi ada khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, mengatakan tidak. Ada yang mengatakan menggerakkan, ada yang mengatakan tidak menggerakkan. Ini terkait masalah gerak. Adapun terkait dengan masalah kapan kita berisyarat. Nah, ini perkataan ulama dalam semua berbeda-beda. Sebagian besar dari mereka mengatakan ini isyarat Maha Esa. Maha Tunggal. Maka yang paling tepat Isyarat itu diucapkan tatkala kita sedang bersaksi tentang keesaan Allah yaitu di saat kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh baru kita isyarat karena ini menunjukkan keesaan Allah namun semua pendapat dalam hal ini tidak ada dalil kata para ulama tidak ada dalil hanya saja ada dalil dalam sahih muslim yang insyaallah ini seharusnya menghilangkan perbedaan Dikatakan dalam hadis sahih Muslim bahwa si Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala duduk tasyahud, maka beliau berisyarat. Tatkala beliau duduk tasyahud, beliau langsung apa? Mengisyarat. Berarti menunjukkan dari awal. Menunjukkan dari dari awal. Tatkala beliau duduk tasyahud, beliau langsung isyarat. Berarti menunjukkan tasyahud itu dari apa? Dari awal. Ini pendapat insyaallah yang paling kuat. Walaupun kita akan lihat dalam madhab Syafi'iyah dan yang lainnya, mereka menganjurkan uh, apa namanya isyarat jari itu dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul. Maka kita akan dapati banyak uh, kaum muslimin tatkala mereka mengucapkan syarat baru mereka isyarat. Ini ada pendapatnya dari sebagian ulama, akan tapi Allah alam pendapat yang paling kuat adalah pendapat dalam hadis Sahih Muslim, Nabi duduk tasyahud, beliau langsung isyarat. Wallahu taala alam. Apakah uang panjar boleh diambil oleh penjual bila si pembeli tidak jadi membeli barang pada waktu yang telah disepakati? Tergantung kepada kesepakatan antum. Antum sepakat. Berapa harganya? 100 juta. Panjarnya berapa? 70 juta. Masya Allah, nggak ada panjar 70 juta ya. Taruhlah panjar 70 juta. Ini kalau antum nggak jadi, gimana? Oke, antum ambil. Eh, sudah. Selesailah dia. Tapi saya panjar itu kecil-kecil ya. Ya antum juga terkala ngasih panjar antum berpikir juga ini nanti kalau hangus nggak mau saya kasih banyak, sedikit aja guys. Nah, jadi ini sesuai dengan kesepakatan antum. Al muslimun ala syurutihim. Ya, wallahu taala Di saat mandi wajib selain membersihkan tubuh dengan air, adakah pembersih tambahan yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan menurut sunnah. Secara khusus tidak ada. Antum mau pakai sabun, antum pakai apa terserah, pakai pasir <laughs> terserah yang usah. Yang penting bersih. Intinya dalam mandi wajib yang wajib yang rukun mandinya adalah pertama niat tujuannya untuk mengangkat apa hadas besar itu rukun yang pertama rukun yang kedua seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki mesti basah eh, ujung rambut sampai ujung kaki mesti basah ini uh, ketentuan ya ini ketentuan kalau seandainya antum uh, mandi janabah niat untuk menghilangkan janabah antum masuk ke sungai sam masuk sungai Nyilam sekali, naik lagi, selesai, habis sudah. Habis. Hilang, harus antum hilang. Tapi niatnya harus ada. Ya, tapi antum mandi 4 jam di sungai, nggak ada niat janabah, ngangkat janabah, antum keluar walaupun sampai menggigil, belum hilang janabah antum. Niatnya mesti ada niatnya. Lalu tambahan-tambahan yang lain atau seperti dalam sunnah Nabi ada aturan-aturannya. Ya, bagaimana kepala dibasahi terlebih dahulu dengan menggunakan jari ambil memijatnya ya kemudian menyiram uh, tiga kali dan seterusnya atau dengan uh, membersihkan dulu kemudian wudhu dulu ini aturan yang sunnah hukumnya tapi pegang yang uh, rukun tadi yaitu niat untuk menghilangkan hadas besar kemudian seluruh anggota tubuh basah dengan air maka ini insya Allah sudah terpenuhi mandi janabah adapun uh, dengan tambahan pembersih yang lainnya maka tentunya semakin membersihkan itu semakin jauh lebih baik lebih baik Allah taala. Jadi silahkan pakai sabun dan yang lainnya, tapi kalau ditentukan harus pakai ini dan ini wallahu a'lam. Apakah memakan makanan yang banyak mengandung kolesterol? Misalnya udang, itu toyib udang nih Ah, tergantung antum lah. kan saya sebutkan tadi tergantung kesehatan tubuh antum, tergantung uh, apa namanya uh, kekuatan tubuh antum. Ya bagi seorang mungkin taib, bagi antum nggak taib. Ya kalau antum bagi antum nggak taib kasih ke kita kan itu pak ya. <laughs> Iya kan? Makan sama-sama ini udang besar-besar. Oh ini kolesterol nih saya sudah dilarang dokter ya. Arahkan ke teman yang nggak ada kolesterolnya. ramahkan kan pak ya. Ah, makanya intinya kawan kaum muslimin nikmat Allah untuk kesehatan itu luar biasa sebenarnya. Banyak orang yang sudah banyak lampu kuningnya ya. bahkan ada lampu sudah lampu merah. Ya. Maka nikmat sehat itu masya Allah. Maka Nabi Sallam katakan nikmatani magbunun fi makathirun minan nas. Ada dulu nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Nikmat sehat diantaranya. Kita nggak sehat nggak terasa apa. Coba kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit, maka ini nikmat yang harus kita kita jaga. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka Taala. Tatkala Allah memberikan kepada kita kesehat kesehatan. Tapi yang paling utama tentunya yang paling utama adalah kesehatan hati. Yang paling utama adalah kesehatan hati kita, jiwa kita tunduk atau tidaknya kepada kepada Allah Tabaraka taala. Jadi kalau makanan-makanan yang banyak kolesterol yang lainnya, ini toyib tidak tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Ada toyib kali bagi si fulan. Ya, toyib kali bagi dia, apalagi yang besar. Ya. Ini wah, kalau ini bagi saya bukan bukan uh, sekedar toyib, saat ini super toyib bagi saya ini. <laughs> Ya, ini super toyib bagi saya. Bagi bagi antum mungkin yang sudah ada lampu kuningnya dari dokter, ya enggak toyib. Mungkin antum ngambil mungkin kakinya saja, ya sekedar menghilangkan apa namanya <laughs> Setelah itu jangan dimakan. Ya, karena ini akan berbahaya mungkin ya, wallahualam, a'lam. Saya pernah mendengar satu pendapat apakah membaca doa saat sujud terakhir salat wajib atau sunnah dengan bahasa Arab dan dilisankan dapat membatalkan pahala dan salat tersebut. kalau menggunakan bahasa Arab nggak ada masalah. Berdoa di waktu sujud dengan menggunakan bahasa Arab dengan bahasa kita kita memohon sesuatu kepada Allah maka tidak ada masalah insya Allah taala. Yang ada masalahnya bagaimana kalau bahasanya selain bahasa Arab dan dilafaskan. Ini ada masalah. Tapi kalau pertanyaan antum e, dengan bahasa Arab dan dilisankan, diucapkan maksudnya dapat membatalkan pahala dan sholat tersebut. Jawabannya tidak. Kalau pakai bahasa Arab nggak ada masalah. Perbanyak aja doa dengan menggunakan bahasa Arab. Ini sama sekali tidak ada masalah Insya insyaallah taala Allah taala. Yang dipersoalkan oleh para ulama kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab, memohon dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. والله أعلم Apa bedanya rebana dengan musik? Apakah rebana dibolehkan? Rebana itu yang mana? Gini-gini. Iya. Taib, uh, pertama kita katakan bahwa dalam Islam jelas bahwasanya musik disebutkan haramnya dalam syariat. Maka Nabi SAW pernah bersabda akan datang satu zaman di mana orang-orang di zaman itu kata Nabi Sallam yastahilun al-hira wal harira wal ma'azifa. Ini hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari. Nabi Sallam mengatakan akan datang satu zaman di mana manusia kala itu menghalalkan hira yaitu zina, mereka halalkan zina. Wal harir dan juga mereka halalkan sutra. Wal ma'azif dan alat-alat musik. Ini kaum muslimin hadis menunjukkan akan keharaman kemudian isyarat-isyarat uh, apa namanya ayat tentunya dengan tafsir dari para sahabat dia tidak langsung disebutkan musik alat-alat musik haram tidak seperti dalam ayat akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang satu hukum dan ditafsirkan oleh para sahabat Nabi kita yang mulia sallam bahwasanya maksudnya adalah musik. Adapun terkait dengan masalah rebana misalnya, tentunya rebana dalam hal ini bukan bukan yang saya maksudkan di sini atau dalam jawaban ini adalah tim ya, karena sekarang orang ada timnya, tim Urbana yang kemudian kalau ada pesta mereka maju, kemudian mereka berlatih dan seterusnya. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan aturan penghalalan bentuk seperti itu pada zaman Rasulullah SAW. Memang di saat pernikahan ada beberapa anak kecil yang uh, bernyanyi ya, uh, ber, bersenandung lah kalau kalau boleh kita pakai istilah yang mungkin tidak salah paham orang menangkapnya, bersenandung dengan syair-syair yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan itu dilakukan tidak dengan dipajang, akan tapi di kamar pengantin perempuan. Di kamar pengantin perempuan. Kemudian di hari raya. Dan mereka tidak berlatih, anak-anak Arab kala itu memang biasa bersenandung. Mereka ber, mengucapkan baik-baik syair dengan bersenandung. Ini biasa, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kemudian dilatih terus menerus dan sebagainya, ini wallahu alam boleh atau tidaknya. Karena ini adat Arab sebenarnya seperti ini. Mungkin kalau kita selalu kita uh, ingat mungkin uh, tatkala ibu kita meninah bubukkan anaknya atau nenek-nenek kita dulu, ah seperti itulah yang dibolehkan. Ucapan-ucapan uh, indah yang uh, dengan bersenandung, kemudian dilakukan di saat kerja, ya dilakukan di saat meninah bubukkan anak, maka insya Allah tidak masalah. Akan tapi kalau sudah dilatih ya, kemudian dipajangkan, ada timnya, apalagi ditambah dengan alat-alat musik, ini tentunya jelas bertentangan dengan dengan syariat Allah taala. Jadi ini sebenarnya terkait dengan adat mereka, adat orang Arab. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama sebenarnya, tidak ada kaitannya dengan agama. Intinya itu adat istiadat yang dibolehkan di hari raya, di saat pernikahan, tapi tentunya tanpa dipajang. Ya, ada timnya, kemudian berlatih dan rata-rata kita lihat para ummahat, ya para ibu-ibu. Ya, ini sudah bertentangan dengan syariat Allah taala. Ya, terakhir bacaan bismillah termasuk bagian Al-Fatihah? Taib. e, ada perbedaan para ulama apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian Al-Fatihah atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya. Ya sebagaimana kita lihat di mushaf sekarang, kita lihat di rata-rata mushaf kita, maka bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah sudah hitungan satu atau ayat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin ayat kedua sampai yang terakhir ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu ayat yang uh, ketujuh ya karena semua ulama sepakat dia tujuh tujuh ayat. Jadi pendapat yang pertama mengatakan ayat uh, yang pertama adalah bismillah, ini sebagian pendapat. Mereka sepakat tujuh ayat. Ayat yang pertama sebagian ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim walad dalil Ini sesuai dengan kebanyakan mushaf yang dicetak di kalangan kaum muslimin. Tujuh ayat, hitungan pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan Bismillah bukan termasuk bahagian surah Al-Fatihah. Ingat jangan salah memahami, kita mengatakan, ulama mengatakan bukan termasuk bahagian Al-Fatihah. Jangan kemudian mengatakan, oh Ustaz mengatakan Bismillah bukan termasuk bahagian Al-Quran. Ini salah bukan termasuk bahagian Al-Fatihah menurut sebagian para ulama. Jadi Ustaz, bukankah semua ulama semua sepakat sesuai dengan hadis Rasul, dia tujuh ayat. Benar, dia tujuh ayat. Cuman masalah hitungannya berbeda. Kalau bismillah itu ulama mengatakan, ulama yang kedua ini mengatakan, bismillah itu merupakan ayat tersendiri yang Allah turunkan untuk membuka setiap surat di dalam Al-Qur'an kecuali surat Taubah. Di ayat Diturunkan oleh Allah bagian Al-Quran, bagian firman Allah untuk mengawali semua ayat, semua surat. Kecuali surat At-Taubah. Lalu bagaimana hitungannya kalau tujuh ayat kita hitung dari Alhamdulillah Alamin? Maka dikembalikan pada hadis Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, Rabb kita Allah mengatakan, aku membagi surat Al-Fatihah menjadi dua, dua bahagian. Satu bahagian untukku, kata Allah, satu bahagian untuk hambaku. Tatkala hambaku mengatakan Rabbil alamin, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Uh, eh, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah uh, memuliakanku. Kemudian uh, Malik Yaumiddin. Tiga ini kata Allah tabaraka taala menjawab ucapan seorang hamba Alhamdulillah alamin Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Allah mengatakan semuanya adalah hakku. Kemudian berarti sudah tiga ayat. Kemudian tatkala hambaku mengatakan iya karena abu dua iya karena sa'in Allah mengatakan hada bayi baini wa baina abdi wali abdi masal. Ah, ini ayat adalah pemisah ayat yang keempat ini adalah pemisah antara yang hakku dan hak hambaku. Jadi Alhamdulillah alamin ar-rahmanir rahim malik yaumiddin ini milik siapa? Milik Allah. Kemudian yang keempat ini pemisah antara yang milik Allah dengan milik hamba. Baru tatkala hamba mengatakan, eh dinas siratal mustaqim. Ayat keberapa? Ayat kelima. Kemudian, eh dinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ulama mengatakan ayat ke-6. Ghairil maktubi alaihim waladhalin ayat 7 pas. Jadi tiga ayat untuk Allah, tiga ayat untuk hamba dipisah dengan satu ayat ia kena budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah kata ulama mengatakan Fatihah ah, bismillah bukan termasuk bagian Al-Fatihah. Allah mengawali surah Al-Fatihah dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya wallahu alam ini ada khilaf. Sebagian mengatakan bismillah termasuk bagian Fatihah, sebagian mengatakan bismillah termasuk uh, bukan termasuk bagian Al-Fatihah. Ada khilaf. Namun Terkait dengan pertanyaan kedua, apakah dijaharkan atau tidak dijaharkan? Ini juga ada khilaf. Ini juga ada khilaf dan ingat ulama yang mengatakan bukan termasuk bagian Al-Fatihah bismillah bukan berarti bukan berarti dia otomatis mengatakan tidak perlu dibaca. Ini juga salah. Karena ada sebagian ditanya, "Kenapa kok tidak baca Al-Fatihah eh, baca bismillah tadi sebelum Al-Fatihah?" Dia bilang, "Itu bukan termasuk Al-Fatihah." Itu jawabannya langsung. Salah jawabnya. Jawabnya salah. Sehingga orang akan berasumsi, bah, ini orang nggak sah sholatnya. Dia mengatakan Bismillah bukan Fatihah dan sebagainya. Jawabnya bukan seperti itu, karena kita tahu ulama yang mengatakan ini ter, bukan termasuk bagian Al-Fatihah, bukan berarti otomatis mengatakan tidak perlu dibaca di saat membaca Al-Fatihah. Dia silahkan dibaca, tapi dengan sir. Sebagaimana hadis Anas dalam Sahih Bukhari, aku sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, Salat di belakang Uthman, aku tidak pernah mendengar mereka membaca bismillah tidak di awal Fatihah, tidak pula setelah Fatihah. Jelas hadisnya. Beliau salat bersama dengan Nabi, salat bersama dengan Abu Bakar, salat bersama dengan Umar, salat juga di belakang Uthman bin Affan. Dia tidak pernah mendengar mereka membaca bismillah tidak di awal Fatihah, tidak setelah Al-Fatihah. Lalu kalau dijaharkan Ustaz apa hukumnya? Khilaf fikih. Bagaimana hadis Ummu Salamah dikatakan bacaan Nabi salam itu satu ayat satu ayat. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Tarik napas. Kemudian Alhamdulillahirobbilalamin. Diam, tarik napas. Itulah bacaan Nabi. Jadi ada kemungkinan juga dijahar. Jarkan. Ini khilaf lapang dada kita. Jadi kalau ada si fulan mungkin menjaharkan, silahkan menjaharkan. Ada sisi pendalilan disuruhkan oleh para ulama. Sebagian mungkin tidak menjaharkan tidak masalah. Ya, ini tidak juga tidak tidak mengapa insyaallah karena ini masih dalam ranah khilaf fikih dan kita berlapang dada dalam hal-hal yang seperti ini wallahu taala alam selama masih ada dalil. Selama masih berpegang dengan dalil dan pendapat para ulama bukan dengan hawa nafsu. Iya, bukan dengan dengan hawa nafsu wallahu taala alam. Ah, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.